Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah.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 bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita. Dan insya Allah pada pagi hari ini kita akan uh, mengambil topik yang berjudul fikih niat. Kita akan membahas tentang sebagian fikih yang berkaitan dengan masalah niat. Yang kita tahu bahwasanya niat merupakan perkara yang sangat penting karena diterimanya amal atau tidak itu bergantung daripada niat. Oleh karenanya sebagian ulama menyatakan saya berangan berangan-angan kalau seandainya ada di antara fuqaha ahli fikih yang kemudian dia duduk dan dia tidak mengajarkan kecuali masalah niat. Dia tidak mengajar mengajarkan fikih yang lain tetapi dia mengajarkan kepada masyarakat tentang masalah niat dengan segala seluk beluk permasalahan niat. Ya. Ucapan ini keluar karena memang mengenal tentang masalah niat atau fikih niat perkara yang sangat urgen harus kita pahami ya karena banyak perkara-perkara yang berkutat atau berputar se seputar dengan permasalahan niat dan pembahasan masalah fikih niat sangatlah panjang akan tetapi pada kesempatan kali ini kita hanya menyampaikan ya beberapa permasalahan yang mungkin kita sampaikan dalam waktu yang disediakan. Ikhwani fillah wa fiddin azani Allah wa iyyakum. Eh, permasalahan pertama yang berkaitan dengan niat yaitu bahwasanya para ulama telah ijma bahwasanya tempat niat adalah di hati. Tempat niat adalah di hati. Dan jumhur ulama bahkan sebagian ulama mengatakan bahwasanya para ulama telah ijma bahwasanya niat tidak perlu dilafalkan. Dikatakan bahwasanya tidak ada yang menyelisih ijma ini kecuali Abu Abdullah Abu Abdullah Az-Zubairi dari mazhab Syafi'i. Yang beliau Abu Abdullah Az-Zubairi rahimahullah salah paham tentang perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam Kitabul Hajj ya dalam kitabnya Al-Um tatkala Al-Imam Syafi'i rahimahullah berbicara tentang masalah haji dan umrah maka dia mengatakan seseorang ya innawa hajjan atau umratan innawa hajjan wa umratan ajza'a wa illam yatalaffaz bahwasanya seorang yang meniatkan umrah dan haji maka sudah cukup niatnya dan tidak perlu dilafalkan. Walaysa kas-salati hal ini berbeda dengan salat la tasihhu illa binutq. Dan salat itu tidaklah sah kecuali dengan ucapan. Tatkala mentahrij perkataan Al-Imam Syafi'i ini, Abu Abdullah Az-Zubairi tatkala memahami perkataan Imam Syafi'i dan berusaha mengambil istimbat hukum dari perkataan Al-Imam Syafi'i yang terdapat dalam Al-Um, Kitabul Um, maka dia mengatakan, kalau begitu la tasihhu salat illa binutat bahwasanya salat tidak sah kecuali dengan ucapan. Dia memahami bahwasanya dimaksud dengan ucapan tersebut adalah niat. Karena Al-Imam Syafi'i mengatakan, jika seorang berniat haji dan umrah, ajza'a, maka sudah sah meskipun tidak dilafalkan. Berbeda dengan salat, salat itu tidak sah kecuali dengan diucapkan. Dia memahami diucapkan di sini adalah mengucapkan niat. Padahal kalau kita melihat perkataan Imam Syafi'i di tempat yang lain dalam kitab yang sama Al-Um, maka sangat jelas bahwasanya yang dimaksud dengan beliau bahwasanya sholat tidak sah kecuali dengan ucapan adalah dengan takbir. Dengan apa? Dengan takbir. Oleh karenanya Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam uh, dalam hal ini membantah pemahaman yang disalahpahami oleh Abu Abdullah Az-Zubairi. Jadi Al Imam Nawawi rahimahullah membantah pemahaman ini dengan menjelaskan bahwasanya yang dimaksud oleh Al Imam Syafi'i dengan salat tidak sah kecuali dengan ucapan adalah dengan takbiratul ihram. masuk seorang tatkala dia mampu untuk melafalkan takbiratul ihram kemudian dia salat tanpa melafalkan Allahu Akbar takbiratul ihram maka salatnya salatnya tidak sah. Ini maksud dari Al Imam Syafi'i. Karena sungguh jauh kalau kita membawakan perkataan Imam Syafi'i kepada makna bahwasanya tidak sah solat kecuali dengan melafalkan niat. Ini jauh dari perkataan Imam Syafi'i. Karena dalam kitab Al-Um sendiri, dalam kitabul Al-Um, kalau kita pelajari kitab Al-Imam Syafi'i, maka tidak ada dalam pembahasan fikih Imam Syafi'i mengatakan kalau puasa niatnya gini, kalau solat niatnya begini, kalau solat jamak niatnya begini. Tidak ada dalam kitabul Um. Ya. Oleh karenanya ini jelas bahwasanya ini pemahaman yang keliru yang disalahpahami oleh Abu Abdullah Az-Zubairi rahimahullah. Sehingga sebagian ulama mengatakan Pemahaman Abdullah, Abu Abdullah Zubairi ini menyelisih ijma ulama bahwasanya eh, tidak perlu melafalkan niat dalam peribadatan. Dalam peribadatan tidak perlu melafalkan niat. Bahkan Al-Imam syafii rahimahullah menyatakan dalam haji pun dalam melaksanakan ibadah haji atau umrah tatkala kita mengatakan labbaik Allahumma umrah Ya Allah aku bertalbi aku bertalbiyah memenuhi panggilanmu dalam melaksanakan umrah atau labbaik Allahumma hajjan Ya Allah aku bertalbiyah untuk melaksanakan ibadah haji ini hanya sekedar syiar. Imam Syafi'i mengatakan innawa hajjan wa umratan wal uh, ajza'a wa illam yatalaffaz. Kata Imam eh, Syafi'i rahimahullah jika dia berniat untuk haji dan umrah dalam niatnya sudah dia masukkan dia akan melaksanakan ibadah haji atau umrah maka sudah sah kata Imam Syafi'i tidak perlu dia melafalkan tidak perlu dia melafalkan lafal labbaik Allahumma hajjan labbaik Allahumma umrah itu hanyalah syiar dan bukan merupakan syarat sahnya ibadah haji atau ibadahnya umrah. Ya. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam haji beliau mengatakan, labbaik Allahumma umrah, la riya afiha, wala sum'ah. Sampai Nabi SAW juga melafalkan ini sekedar syiar. Tatkala dia berhaji, dia mengatakan, Ya Allah, aku melaksanakan haji dan umrah, tidak ada riak dan tidak ada sum'ah. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain, tidak diriwayatkan dari Nabi SAW, ada syiar yang seperti itu. Oleh karena ijma ulama bahwasanya tidak perlu melafalkan niat dalam e, peribadatan. Dan yang muncul madhab tentang bolehnya atau sunnahnya melafalkan niat adalah dari al-mutaakhirin orang-orang belakangan. Adapun sebelumnya ya al-aimatul arba'ah maka tidak dinukilkan dari seorang pun dari mereka yang menyatakan harus melafalkan niat. Oleh karena saya katakan bahwasanya melafalkan niat memang merupakan mazhab dari sebagian Syafi'iyah. Akan tapi telah dibantah oleh para muhakkikin dari madhab syafi'i seperti Al-Imam Nawawi rahimahullah. Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam madhab syafi'i merupakan al-muhakkik. Dialah yang paling paham tentang uh, madhab syafi'i. Sebelumnya ada namanya Ar-Rafi'i. Dialah yang paling paham tentang akwal pendapat-pendapat dalam madhab syafi'i. Karena dalam madhab syafi'i juga ada beberapa pendapat. Ya, mana al-qaulur rajih, pendapat yang rajih dalam madhab syafi'i. Ini ditahqiq oleh Ar-Rafi'i. Kemudian setelah Ar-Rafi'i datang Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam uh, kitabnya Syarhul Syarhul uh, Al-Majmu' Syarhul Muhadzab maka dalam kitab tersebut Al-Imam Nawawi rahimahullah lebih lebih detail lagi dan lebih teliti lagi daripada Ar-Rafi'i karena Al-Imam Nawawi rahimahullah datang belakangan oleh karenanya jika ada khilaf di antara para ulama Syafi'iyah maka yang menjadi patokan adalah pendapatnya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah bahkan jika terjadi para ulama menyebutkan jika terjadi khilaf antara Ar-Rafi'i dan Al nawawi maka yang jadi patokan adalah Imam Nawawi rahimahullah dan dalam hal ini Al Imam Nawawi telah mengatakan sebagian ulama Syafi'iyah yang berpendapat tentang disunnahkannya ya melafalkan niat maka telah salah dalam memahami perkataan Al Imam Syafi'i. Al Imam Syafi'i tatkala mengatakan walaisat kas-salat walaysa ka salat La tasihhu illa bin nutaq bahwasanya salat itu tidak sah kecuali dengan ucapan maksudnya adalah takbiratul ihram. Ikhwani fillah wa akhwati fid din azan Allah wa iyyakum. Ya, di antara hal-hal yang menunjukkan akan salahnya pendapat yang mengatakan sunnahnya melafalkan niat, bahkan wajibnya melafalkan niat, bahkan syarat sahnya melafal syarat sahnya salat harus melafalkan niat. Sehingga banyak dari sebagian kaum muslimin yang meyakini kalau seorang salat tanpa melafalkan niat, salatnya tidak tidak sah. Ini perkara yang sangat sangat apa repot kalau seperti ini. Padahal tidak ada dalil sama sekali dari Al-Qur'an maupun dari sunnah dan tidak diriwayatkan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam sama sekali Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah melafalkan niat. Jangankan dalam hadis yang sahih, jangankan dalam hadis yang dhaif, bahkan hadis yang palsu pun tidak ada Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan usalli apa farba zuhri arba'a raka'atin al kiblati adaan makmuman mukhlishan lillah. Tidak ada ya. Tidak ada dalam dalam apa namanya? Dalam eh, hadis-hadis uh, baik hadis yang lemah maupun hadis yang palsu pun tidak ada. Dan juga tidak diriwayatkan dari seorang sahabat pun yang jumlahnya ribuan. Tidak seorang pun dari sahabat yang jumlah mereka ribuan kemudian pernah dalam sholat mereka menyatakan usolli ya salat zuhri atau usolli al-maghrib ya. ya. Ini tidak pernah diucapkan oleh oleh mereka. Oleh karenanya eh, pendapat ini adalah pendapat yang batil karena tidak boleh kita mengatakan tentang suatu perkara sunnah atau tidak kecuali dengan dalil. Apalagi perkara tersebut kita katakan wajib, harus ada dalilnya. Apalagi kita katakan syarat sah solat. Kalau tidak diucapkan, dilafalkan niat, maka solat tidak sah. Ini perkara yang yang sangat berbahaya. Tatkala kita mengatakan seorang yang tidak melafalkan solat, solatnya tidak sah. Ya. Ini kalau tanpa dalil maka ini adalah e, perkataan tentang syariat Allah tanpa tanpa ilmu. Kemudian ikhwani fillah Allah ayakum. Di antara hal yang menunjukkan kebatilan pendapat ini bahwasanya kita tahu yang menjadi patokan adalah apa yang di hati. Tatkala seorang mengatakan saya berniat demikian, saya berniat demikian, ya. Lihat hatinya. Kalau berselisih antara hatinya dengan apa? Dengan perkataannya maka menjadi patokan apa? Menjadi patokanlah hatinya. Lafalnya ya tidak menjadi patokan karena niat memang tempatnya tempatnya di hati oleh karena yang jadi patokan adalah di hati bukan yang yang dilafalkan eh, kalau dia melafalkan apa fungsinya dia melafalkan niat tersebut dia ingin mengabarkan dirinya sendiri kamu ini sedang sholat zuhur Wong oh, dia sudah tahu dia mau sholat zuhur. Buat apa dia kabarkan dirinya sendiri? Atau dia ingin mengabarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Allah sudah tahu tentang isi hatinya. Atau dia ingin mengabarkan tetangganya kanan kirinya yang sedang sholat. Saya sedang sholat zuhur, sebelah juga saya juga sama-sama. Buat apa dia sampaikan kanan dan kirinya? Mereka juga sudah pada pada tahu kita sedang mau sama-sama sholat sholat zuhur dan sebagai makmum dan sedang menghadap kiblat. Ya. Kalau dia mengatakan saya sedang menghadap kiblat, ternyata tidak menghadap kiblat, percuma. Oleh karena itu niat dia lafalkan untuk untuk apa? Bahkan sebagian ulama keras dalam hal ini. Saya tidak menukilkan banyak nukilan para ulama yang keras tentang masalah ini. Akan tapi mungkin itu pada kondisi mereka tatkala mereka sedang membantah pendapat ini ya, bahkan lafal yang sangat keras yang saya tidak tega untuk menyampaikannya di sini ya. Benar ya? Tega aja kan. <laughs> Dan ini karena eh, ketidaktahuan sebagian saudara-saudara kita, mereka menganggap bahwasanya mengucapkan niat yang melafalkan niat adalah hukumnya wajib bahkan merupakan syarat dalam syarat sahnya salat ya. Bahkan disebutkan dalam Eh, sebuah kisah tatkala ada dua orang sedang sholat maka salah satunya dia berniat melafalkan niat. Usolli kini gini dia mengatakan adaan lillah. Tapi dia salah ngomong, dia bilang azaan. Dia bilang apa? Azaan. Dal kalau ada itu berarti bukan bukan kodok, tetapi sholatnya dilaksanakan sekarang bukan di luar waktunya. Karena ada sholat kodokan, sholat kodok, ada sholat apa? Ada. Tetapi dia salah ucap, dia mengatakan azaan. Azan, azan itu artinya demi untuk mengganggu. <laughs> Jadi sebelahnya terganggu azan, azan. Akhirnya dia azan lillahi, akhirnya sebelahnya nambah lillahi wali rasulihi walil musallin walil mu'minin. Seluruhnya <laughs> mengganggu Allah, mengganggu Rasulnya, mengganggu kaum muslimin, mengganggu orang-orang yang sedang sholat. Eh, ini ini karena salah praktek dalam melafalkan. Oleh karenanya terkadang seorang tidak jadi sholat. Dia mau sholat. Ini diantara dampak buruk daripada melafalkan niat. Dia terkadang mau sholat jamak bingung, gimana gimana niatnya bingung. Jamak takdim, jamak takhir, aduh bingung. Apalagi jamak takdim, jamak takhir, imamnya eh, itmam empat rakaat dia kosor, bingung sih gimana lafalnya. Aku berniat sholat jamak takdim, imamnya jam, imamnya empat rakaat, saya dua rakaat. Tapi nanti setelah ini saya dua rakaat. <laughs> Repot sehingga akhirnya dia tidak jadi sholat bisa jadi. dia tidak tahu lafal niat yang benar. Bahkan sebagian orang tasyadud berlebih-lebihan sampai harus diketahui di masjid mana, imamnya siapa, ini terlalu ber, berlebihan. Ya. Gimana kalau imamnya salah tadi? Salatnya tidak sah. Ya. karenanya kita katakan sesuatu yang tidak datang dari Al-Quran dan Sunnah maka akan mendatangkan kemudaratan. Oleh karenanya terkadang timbul was-was dari orang-orang seperti ini. Sebelum dia sholat maka terkadang di antara mereka saya dengar sendiri Kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin Biar setan nggak mengganggu. <laughs> Dia mau sholat aja dia bingung kenapa setan ganggu niatnya. Dia harus kul a'udzu birabbin nas. Kadang usolli Allah ah, nggak jadi. Ini sering, ini sering benar. Sering antum sering sering lihat ya. Allah nggak jadi. Bahkan ada pernah kejadian di Solo ada seorang imam yang seperti itu pas sholatnya eh, sholat zuhur kalau tidak salah. Jadi dia ada lantai dua, lantai dua, satu, lantai satu, lantai dua. Imamnya lantai satu kalau tidak salah. Kemudian dia Allah Akbar. Ternyata tidak jadi. Para makmum sudah oh, mulai. <laughs> sudah mulai. Tidak jadi. Terus tidak lama kemudian kan dia konsentrasi, konsentrasi dia takbir lagi. Allahu Akbar. Pada ruko semua. Padahal dia baru, padahal dia baru takbir atau ihram. Ini kejadian nyata, Ikhwan. Ini karenanya dampak buruk dari hal ini kita rasakan. Tidak ada kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Nabi dan para sahabatnya tidak mencontohkan, mungkin mungkin perasaan kita mengatakan kalau dengan melafalkan niat lebih khusyuk, lebih mantap, tapi yakinlah bahwasanya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan agama tidaklah datang dengan menyusahkan umatnya. Agama alhamdulillah mudah. Apa yang dicontohkan oleh Nabi dan Rasulnya, oleh Nabi dan para sahabatnya, maka uh, kita ikuti mereka. Bahkan di antara bantahan terhadap mereka, kita dapat dalam sebagian buku fikih, mereka ada yang mensyaratkan bahwasanya takbiratul ihram itu harus harus sejajar dengan niat. Tidak boleh niat dulu baru takbiratul ihram. Jadi harus apa? Harus sama. Allah begitu Allahu Akbar niat sudah haruslah pasang. Ini juga sulit ini. jadi Allah jadi niatnya harus harus benar-benar niatnya pasang dengan takbiratul ihram. Padahal ini bertentangan kenapa? Karena niat sendiri harus dilupa, dilafalkan. Gimana coba? Niat sendiri harus dilafalkan. Bagaimana bisa melafalkan niat sejajar dengan takbiratul ihram? Ima antum takbiratul ihram, ima antum melafalkan niat. Ini diantara bentuk tanakuh kontradiksi yang muncul dari pemahaman seperti ini. Ikhwani fillah, azanillahu iyyakum. Di antara Eh, permasalahan atau fikih yang berkaitan dengan niat yaitu bahwasanya syariat Islam membedakan antara al-azam dan al-ham Ada namanya iroda. Iroda keinginan itu bertingkat-tingkat ya. Sebagian ulama membagi menjadi lima tingkat, ada yang menjadi empat tingkat ya. Tapi kesimpulannya bahwasanya tingkatan-tingkatan tersebut ya bisa diklasifikasikan menjadi dua tingkatan. Yang pertama adalah ham dan khawatir hanya sekedar apa namanya e, bisikan hati, ya. ada niat dan ada namanya azam. Azam yaitu tekad, niat yang sudah ditekadkan. Niat yang sudah ditekadkan. Para ulama membedakan antara dua model ini. Model khawatir yaitu perkara-perkara yang terbetik di hati atau niat saya pingin ini, pingin anu akan tapi tidak ada azam, tidak ada tekad. Untuk niat yang model pertama ini maka itu tidak tidak mendapatkan hukum dalam syariat Islam. Ya, tidak mendapatkan hukum dalam syariat Islam. Rasulullah SAW mengatakan, Inna Allah tajawazali an ummati ma haddatsat bihi anfusuhum. Ya, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala maafkan bagiku untuk umatku apa yang diucapkan oleh apa? Hati-hati hati-hati mereka ya. Karena banyak sekali apa e, lewatan atau betikan-betikan dalam hati yang melewati hati kita. Kalau semuanya dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, maka merupakan perkara yang yang berat. Terkadang timbul keinginan bermaksiat, terkadang timbul keinginan melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sering dialami bahkan oleh orang-orang yang salehin ya. Oleh karenanya perkara-perkara seperti itu tidak di tidak di, e, dianggap oleh syariat. Yang dianggap oleh syariat adalah azam, tekad. Tatkala seorang sudah bertekad, ya, sudah bertekad maka itu yang dianggap oleh syariat, ya. Itu yang dianggap oleh syariat. Dalam satu hadis, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, innallaha kataba al hasanat was Ya, kemudian summa bayyana Allah Subhanahu wa taala telah mencatat kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan akan hal itu. Ya. Kata Rasulullah SAW Barang siapa in hamma bi hasanatin falam ya'malha katabahu kata katabahu Allahu hasanatan kamilatan. Barang siapa yang berkeinginan untuk melakukan kebaikan, ya. Maka kemudian dia tidak mengamalkannya, maka sudah dicatat sebagai suatu kebaikan. Adapun jika dia mengamalkannya, katabahu Allahu lahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatat bagi dia 10 kali lipat ila sab'ati mi'ati sab'ati dhifin ila adhafin katsira. Maka barang siapa yang punya niat untuk melakukan kebajikan, kemudian dia kerjakan, maka dicatat baginya 10 kali kebaikan sampai 700 kebaikan atau berlipat ganda lebih dari 700 kebaikan. Dan barang siapa yang berniat untuk melakukan keburukan, kemudian dia tidak mengerjakannya, maka Allah mencatat baginya satu kebaikan yang sempurna. Dan barang siapa yang berangan-angan untuk melakukan keburukan, kemudian dia melakukannya, maka dicatat hanya satu keburukan. Dicatat hanya satu satu keburukan. Ikhwani fillah wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum ya. Para ulama ada khilaf dalam masalah ini. Apa yang dimaksud dengan ham dalam dalam hadis ini tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha Kata bahallahu lahu hasanatan kamilah. Barang siapa yang ingin melakukan keburukan, kemudian dia tidak menjadi mengerjakannya, maka Allah akan catat bagi dia kebaikan. Ya. Apakah yang dimaksud dengan ham di sini adalah khawatir yang lewat pada hati seorang ataukah tekad untuk melaksanakan kemaksiatan tiba-tiba dia tinggalkan. Tiba-tiba dia tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Wallah alam bisawab, yang lebih kuat adalah pendapat yang kedua bahwa yang dimaksud dengan ham ya yang jika seorang bertekad kemudian melakukannya dapat dosa akan tapi jika ditinggalkan dapat pahala adalah niat yang sampai pada derajat apa? tekad, keinginan kuat ya. Keinginan kuat itulah yang dianggap dalam dalam syariat. Karena kalau hanya sekedar lewat, banyak sekali perkara-perkara yang lewat dalam hati kita ya. Ya, kemudian meninggalkan niat yang tatkala tekad kita melakukan kemaksiatan, kapan bernilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita meninggalkannya karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun seorang meninggalkan melakukan kemaksiatan kemudian tidak jadi meninggalkannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, karena takut misalnya cemoohan orang atau karena takut terkena penyakit atau terkena hal-hal yang tidak disukai bersifat duniawi, maka hal ini dia tidak mendapatkan pahala. dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya seorang yang bertekad melakukan kemaksiatan dan dia tidak meninggalkan tapi dia terus bertekad sudah dicatat sebagai dosa dalilnya banyak dalam Al-Quran maupun dalam sunnah Nabi sallallahu Alaihi Wasallam kita sebutkan aja dalam hadis yang menunjukkan bahwasanya barang siapa yang sudah bertekad kemudian tidak jadi melakukannya atau sudah sekedar tekad saja namun tidak berhasil dia sudah dicatat dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam hadis yang ma'ruf di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam eh, bersabda, "Idza iltaqa al-musliman bi sayfayhima fal qatil wal maqtul fin Jika dua orang muslim saling bertemu dengan dua pedang mereka masing-masing, maka yang bunuh, membunuh dan terbunuh sama-sama masuk neraka. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, Hada al-qatil, fama balul maktul. Ya Rasulullah yang kalau yang membunuh masuk neraka jelas. Bagaimana dengan yang terbunuh? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innahu kana harisan ala qatli sahibihi." Dia tadi telah semangat ingin membunuh saudaranya, tapi dia sudah kedahu kedahuluan. Dia sudah punya tekad, sudah punya azam dan sudah melakukan sebab untuk menunaikan azamnya tersebut, menunaikan tekadnya tersebut. Akan tapi dia tidak berhasil amal yang ingin dia lakukan tidak berhasil. Ini sudah dicatat sebagai dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa kalau dia mengamalkannya. Kalau dia menga mengamalkannya. Karena tadi dia sudah ingin membunuh saudaranya tapi dia sudah kedahuluan. Dia sudah kedahuluan. Oleh karena sebagian orang nyeletuk bertanya, kenapa orang kafir ya, orang-orang kafir yang mereka yang mereka hanya kafir misalnya 60 tahun, kemudian Allah azab selama-lamanya abadi. Kan tidak wajar harusnya 60 tahun kafir diazab juga 60 tahun. Ya. Maka ada yang bantah mereka ada yang bantah sebagian ulama mengatakan karena dia memang hidupnya 60 tahun. Tapi kalau dia hidup 1 juta tahun dia kafir terus. Sudah niat untuk apa? Untuk kafir terus dan dia sudah melakukan sebab. Buktinya selama 60 tahun dia kafir kepada Allah. Kalau seandainya dilanjutkan makanya Allah mengatakan eh, apa namanya? Eh, la'adu lima nuhu'an. Kalau dia mereka dikembalikan ke dunia, maka mereka akan kembali kepada kemaksiatan dan kekufuran yang mereka lakukan. Niat mereka untuk bermaksiat selama selama-lamanya akan tapi keburu mati tatkala berumur 6 60 tahun. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengadab mereka abadi. Demikian juga kalau ada seorang yang sedang mau mencuri, kemudian sudah bawa apa namanya? tangga-tangga, kemudian mau naik tangga tahu-tahu ketahuan polisi. Nah, ini juga sudah dapat dosa mencuri meskipun belum berhasil men mencuri ya. Saya pernah sampaikan bagaimana kisah di kampung saya ketika ada seorang penduduk asli kemudian ingin mencuri. Dia pun malam-malam ketangkap sama teman-teman saya jam 3 malam. Kamu ngapain katanya sedang lari pagi gitu. Lari <laughs> pagi jam 3 malam. <laughs> Akhirnya digebukin sama teman-teman. <laughs> ini juga sudah ditangkap dianggap sebagai apa dosa? Dosa mencuri ya. Seperti seorang yang ingin mencuri belimbing, sudah naik pohon kemudian ketahuan ngapain kamu? Cari layang-layang mas. <laughs> buat apa? Buat rujak. <laughs> Ini juga apa? E, ketahuan ingin sudah niat sudah naik pohon. Ini juga mendapat apa dosa. Demikian pula orang-orang yang misalnya membuka internet kemudian ingin melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ternyata diblokir. Buka lagi apa? Diblokir ya. Jadi sekali buka usaha pertama dapat dosa, usaha kedua dapat dosa. Sepuluh usaha dapat sepuluh apa? Dosa. Dan dosanya sama, dosa seperti melihat langsung. Kenapa dia sudah punya tekad untuk melihat dan sudah beru berusaha. Oleh karenanya eh, tekad untuk melakukan eh, kejahatan atau kemaksiatan jika sudah disertai dengan usaha yang ini tanda bahwasanya itu merupakan satu tekad maka dia sudah dicatat mendapatkan dosa sebagaimana kalau dia langsung melakukannya. Demikian pula orang-orang yang bertekad untuk melakukan kebaikan, ya. Bertekad untuk melakukan kebaikan. Maka meskipun mereka belum melakukan kebaikan, tapi kalau sudah punya tekad azam yang kuat, maka Allah Subhanahu wa taala mencatat kebaikan tersebut sebagaimana kalau dia melakukannya. Dalam satu hadis kata Nabi SAW, "Innamad dunya li arba'ati anfar. Sungguhnya dunia ini untuk empat, empat orang. Yang pertama adalah orang yang diberi ilmu dan harta. Maka dia pun menggunakan hartanya karena ilmunya maka dia infakkan hartanya pada jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang pertama. Orang yang kedua, orang yang diberi ilmu tanpa harta. Kemudian dia mengatakan, "Ya Allah, seandainya saya seperti orang yang pertama, seandainya saya punya uang, maka saya akan berinfak sebagaimana infaknya si fulan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa huwa bi fa ajruhuma Maka orang ini karena niatnya pahalanya sama dengan orang yang yang pertama. Yang satunya kaya raya, berinfak dengan ilmunya dia berinfak di jalan Allah. Yang kedua, berilmu tapi miskin. Akan tapi dia punya tekad dan azam kalau saya punya duit, saya akan berinfak sama seperti si fulan. Maka dia kata Nabi Alaihi sallallahu Wasallam kedua-duanya mendapatkan pahala yang sama. Orang yang ketiga, orang yang diberi harta tanpa diberi ilmu. Diberi harta tanpa diberi ilmu, maka dia gunakan hartanya untuk kemaksiatan, melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang keempat yang tidak diberi harta, tidak diberi ilmu. Dia mengatakan kalau saya punya harta seperti si fulan yang ketiga tadi, maka saya pun akan bermaksiat seperti dia. Kata Nabi SAW, huwa biniyatihi fawizruhuma sawa. Maka orang ini karena niatnya tadi, karena azamnya, karena tekadnya, maka dosanya sama seperti orang orang ketiga. Oleh karenanya berhati-hati ikhwan, dalam berangan-angan pun kita harus ada aturannya, tidak boleh kita berangan-angan sembarangan ya. Saya ingin jadi presiden, kalau presiden ingin gini, ingin gini, saya ingin jadi orang artis terkenal. Ngomong-ngomong seperti ini bisa dicatat dosa oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau yang kita inginkan kita angan-angankan orang yang baik, alhamdulillah. Tapi terkadang sebagian orang berangan-angan dengan angan-angan yang yang buruk yang akhirnya tercatat dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih menyatakan, tidak al abdu aw safar kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Kata Nabi SAW, jika seorang hamba dalam keadaan sakit atau dalam keadaan bersafar, maka dicatat baginya pahala kalau seandainya dia itu tidak dalam keadaan sakit dan kalau seandainya dia dalam keadaan mukim, tidak dalam keadaan bersafar. Artinya hamba ini, dia sudah punya tekad, kalau dia sedang tidak punya uzur, maka dia akan sholat ke masjid, dia akan sholat empat rakaat, namun satu saat dia punya uzur. Dia punya uzur. Uzurnya apa? Dia sakit misalnya. Akhirnya tidak bisa sholat di masjid. Tidak bisa menghadiri jamaah. Tidak bisa misalnya mengunjungi orang sakit sedangkan dia sendiri sah, sakit. Ya. Tidak bisa melakukan banyak amalan soleh yang biasanya dia lakukan tatkala dia sedang dalam keadaan sehat. Maka seluruh amalan yang biasa dia lakukan rutinitasnya akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga tatkala dia bersafar. Tatkala dia tidak bersafar, dia bisa sholat empat rakaat, dia bisa sholat sunnah rawatib, ya. Dia bisa sholat lail, misalnya sholat malam. Tapi tatkala dia safar, sulit bagi dia. Dia tidak sholat rawatib, dia hanya sholat witir misalnya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mencatat bagi dia pahala seandainya kalau dia tidak sedang bersafar. Dan ini nikmat yang luar biasa yang menunjukkan bagaimana kerasnya atau kuatnya pengaruh niat. Seorang yang sudah berazam ya sudah berazam untuk melakukan kebajikan kemudian ada uzur maka dia mendapatkan pahala sebagaimana dia sedang melakukannya. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala perang Tabuk dan Rasulullah SAW berjalan bersama para sahabat, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sungguhnya ada sebagian sahabat di Madinah, tidaklah kita berjalan melewati wadi, ya. tidak melewati kita tidak melewati lembah kecuali mereka berjalan bersama kita. Habasahumul uzur kata Nabi SAW mereka terhalang karena karena uzur. Mereka tidak ikut berjihad bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi karena ada uzur, sehingga setiap apa yang dilakukan oleh para mujahidin, tatkala berjalan melewati lembah, kemudian berjalan melewati jalan yang jauh dengan bersusah payah, maka orang-orang yang dapat uzur itu pun mendapatkan pahala sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat-sahabat mereka yang langsung ikut terjun dalam dalam jihad sabilillah. Oleh karena ikhwan fillah azani Allah wa yakum penting bagi kita untuk uh, senantiasa berusaha agar bisa bertekad untuk melakukan banyak kebajikan. Tapi ingat, jangan antum hanya bertekad tapi tekad antum ya, tekad antum dusta. Karena sebagian orang mengatakan, "Oh, kalau saya punya saya punya mobil, saya tiap hari ikut pengajian." Katanya. Begitu dapat mobil, udah nggak ikut pengajian. Ya. Sebenarnya orang seperti itu. Ya. Saya kalau diberi kenikmatan, saya akan gini-gini. Ternyata diberi kenikmatan oleh Allah lupa. Ya. Ini telah di diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang uh, seperti ini. Kemudian ikhwani fillah dan Allah yakum, perkara berikutnya akan kita singgung yaitu tentang eh, perkara-perkara uh, yang merusak niat ya. Fikih tentang perkara-perkara yang merusak niat. Yang pertama tentang masalah riya ya. Kita ketahui bahwasanya riya merupakan perkara yang batalkan amal seorang hamba. Dan kita tahu bagaimana para salafus soleh dahulu berjihad ya, untuk bisa melawan riak yang senantiasa atau sering mendatangi mereka. Padahal mereka adalah orang-orang ahli ibadah. Justru mereka tatkala mereka ahli ibadah, justru mereka karena mereka adalah orang-orang ikhlas, karenanya mereka adalah orang-orang yang paling berhati-hati dengan riak, karena hanya orang ikhlas sajalah yang benar-benar merasakan tentang bahaya bahaya riak. Sehingga mereka tersibukan dengan bagaimana bisa melawan riak yang sewaktu-waktu bisa menghadang mereka. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala para sahabat berbicara tentang Dajjal, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewati mereka yang sedang berdiskusi tentang Dajjal, tentang bahaya fitnah Dajjal. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi min masihid Dajjal. Wahai para sahabatku, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang suatu fitnah yang lebih aku khawatirkan menimpa kalian daripada fitnahnya Dajjal. Para sahabat mengatakan, "Qalu bala ya Rasulullah." Tentu ya Rasulullah, fitnah apakah itu? Maka Nabi SAW mengatakan, "Asyirkul khafi." Syirik yang yang samar. Syirik yang samar Itu riya. Kemudian Nabi SAW mencontohkan kata Nabi SAW, "Yakumur rajulu fayusalli fayuzayyina salatahu lima yara min nadhari rajulin ilaih." Seorang e, berdiri kemudian dia salat, kemudian dia bagus-baguskan salatnya, ya. Kemudian dia bagus-baguskan sholatnya, ya, karena dia tahu ada orang sedang memperhatikan dia, dia sholat. Ya, tiba-tiba datanglah ria, kemudian hinggap dalam dalam dirinya tanpa dia sadari. Oleh karenanya ria adalah penyakit yang tidak kelihatan, yang dinamakan oleh Nabi SAW asyirkul khafi, syirik yang samar, syirkus sarair, syirik yang sangat rahasia, yang tidak dilihat oleh oleh orang lain. Oleh karena dalam satu hadis Nabi SAW mengatakan asyirku fi adil ummah kadabi bin namlati sauda fi sofati sauda fi zulmatil lail. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, syirik pada umatku seperti rayapan semut hitam di atas batu hitam dalam kegelapan malam. Sangat tidak nampak kecuali orang-orang yang benar-benar memperhatikan tentang keikhlasan. Dia sadar kapan dia ria. tapi orang yang cuek dengan niatnya, tidak pernah perhatikan niatnya, maka tatkala dia terjerumus ria, terkadang dia tidak sadar. Bahkan dia berlezat-lezat dengan dengan ria tersebut. Kenapa? Karena memang manusia memiliki sifat dasar untuk dipuji, memiliki sifat dasar untuk disanjung, memiliki sifat dasar ingin agar orang lain tahu tentang ibadah yang dia lakukan agar dia dihormati oleh orang lain. Ya, Al Asma'i rahimahullah pernah menyebut tentang suatu kisah yang kisah ini ter, ter, ter, tersebutkan dalam beberapa kitab ulama seperti disebut oleh Al Qurtubi tentang seorang Arab Badui yang dia sholat begitu dia sholat Allahu Akbar dia ini makan puji orang Arab Badui ini dia begitu sholat, kemudian ada orang-orang yang duduk, duduk di sampingnya membicarakan dia. Kata mereka, Ma'ah sholat tahu betapa bagus, indahnya sholat orang, orang Arab Badu ini. Jadi mereka sedang muji apa? Muji dia. Rupanya dia dengar pujian tersebut. Dia dengar pujian tersebut dan dia benar-benar kepalanya besar tatkala dipuji dan dia ingin dipuji lebih daripada itu. Dia tidak sabar ingin mengabarkan bahwasanya itu orang yang sering beramal soleh. Maka dia pun batalkan sholatnya. Dia mengatakan, saya juga sedang puasa. Saya juga sedang <laughs> sedang puasa. Jadi pujiannya masih kurang ya. Pujian tentang saya juga sedang puasa ya. Ini subhanallah. Jadi begitulah digambarkan bagaimana seorang ingin sekali dipuji sehingga terkadang pujian yang datang masih kurang puas karena masih banyak amalan-amalan yang tidak diketahui oleh si pemuji. Perlu dikabarkan kepada si pemuji agar dia memuji dengan pujian yang lebih daripada itu. Akhirnya para ulama mengingatkan Ketahuilah bahwasanya janganlah Anda berangan-angan untuk menghilangkan kesukaan terhadap pria dari hati Anda. Itu tidak mungkin. Itu tidak tidak mungkin. Manusia pasti suka dipuji. Itu sudah sudah watak manusia dan antum diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Zuyyina lin-nasi hubbus syahwat minan nisa. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang bagaimana sifat manusia yang memang hati mereka telah di, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala suka dengan dunia, suka dengan wanita. Ya jangan kemudian antum bilang saya ingin rubah fitrah saya, saya tidak suka sama perempuan. Terus sama laki-laki <laughs> juga tidak suka. <laughs> Ini tidak mungkin ya. Laki-laki suka dengan wanita ya, tapi dia harus atur diri ya. Kalau dia mau dengan cara yang syar'i dengan menikah ya. Adapun mengatakan saya tidak suka dengan wanita sama sekali ini adalah perkara yang mustahil. Demikian juga tatkala seorang ingin mencapai derajat keikhlasan, dan menyangka bahwasanya namanya derajat keikhlasan tidak terbetik dalam hatinya riak sama sekali, maka ini mustahil. Ini mustahil dan dia hanya capek-capek mengangankan sesuatu yang tidak mungkin dia dapatkan. Akan tapi justru disitulah nilai ibadah tatkala seorang dijadikan oleh Allah cinta dengan riak, tetapi dia harus melawan penyakit tersebut. Dia harus melawan syahwatnya tersebut. Kalau seorang sudah tidak ada syahwatnya, tidak ada lagi ujian. Tidak ada lagi ujian. Kapan? Kapan seorang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala ada syahwat kemudian dia harus melawan syahwat tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Kutiba 'alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum." Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Diwajibkan atas kalian untuk berperang kata Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa kurhul lakum dan itu dibenci oleh kalian. Ini khitab ayat ini pertama kali turun kepada para sahabat. Allah mengatakan diwajibkan perang bagi kalian padahal kalian membenci peperangan. Ya. Jihad, ya peperangan itu dibenci oleh manusia. Siapa yang manusia ingin membunuh orang lain? Tidak ada. Siapa manusia yang, yang ingin dilukai tubuhnya? Tidak ada. Akan tapi Tatkala hal itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka para sahabat tatkala melawan orang-orang kafir, mereka harus melawan ya syahwat mereka meskipun mereka benci dengan peperangan, mereka harus maju di medan pertempuran karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga tatkala kita berbicara tentang uh, tentang ria meskipun kita semua ya suka ingin dipuji, kita semua suka untuk disanjung, diangkat harkat dan martabatnya, tapi kita harus lawan akan hal itu. Kita melawan hal ini karena tidak boleh kita beramal kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. ikhwani fillah Allah Bagaimana hukum riya tatkala bercampur dengan suatu amalan soleh ya? Para ulama mentafsir ya. Ada amalan yang berkaitan dari awal sampai akhir seperti solat, seperti yang solat. Bagaimana hukumnya orang yang riya tatkala dari awal solat atau tatkala di tengah solat atau di akhir solat. Apakah pahala solatnya gugur sekaligus atau tidak? Para ulama telah ijma, telah sepakat. Barang siapa yang sebelum solat, dia sudah riak. Dia tidaklah ingin solat kecuali hanya karena ingin dipuji oleh orang. Maka solatnya tidak ada pahalanya sama sama sekali. Solatnya tidak ada pahalanya sama sekali. Kemudian juga para ulama telah sepakat. Barang siapa yang solat di awal solat ikhlas. Kemudian di pada misalnya dia salat duhur. Dia sejak awal dia ikhlas. Kemudian pada rakaat ketiga dia riak. Kemudian dia lawan riak tersebut sehingga pada rakaat keempat riaknya sudah hilang, maka sholatnya juga ber, berpahala. Justru sikap dia melawan riak tersebut itu juga dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga sepakat para ulama. Para ulama khilaf dalam satu bentuk. Tatkala seorang di awal sholat ikhlas, kemudian di tengah sholat dia riak, dia rakaat ketiga ria, kemudian dia keasikan dengan ria tersebut, dia ria sampai salam. Ini bagaimana sholatnya diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi tadi yang ijma berapa bentuk? Dua. Yang mana dengan yang mana? Ini karena ada sebagian yang ngantuk ini. <laughs> Siapa yang ngantuk? Saya mau tanya. <laughs> Segar semua. Ya, ya, yang yang ijma yang mana? Kalau sejak awal ri, iya. ria ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ijma yang kedua dia ikhlas, kemudian dia ria, kemudian ikhlas lagi. Ini juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi masalah jika di awal salat dia ikhlas, kemudian di tengah salat dia ria, kemudian ria tersebut ikut terus sampai salam. Di sini ada khilaf di antara para ulama. Pendapat pertama menyatakan bahwasanya Solatnya tetap sah dan solatnya tetap berpahala. Meskipun pahalanya tidak sama, tidak sempurna, karena al-amal ditinjau dari awal amalannya. Allah Subhanahu wa taala menilai awal dia yang ikhlas, adapun riak yang muncul setelah itu maka itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya saja mengurangi pahala solatnya Pendapat yang kedua tidak mengatakan bahwasanya kalau dia riak di rakaat ketiga dan terus berlanjut sampai salam maka solatnya tidak dapat pahalanya. Kenapa? Karena solat empat rakaat merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah-pisahkan. Ibarat seseorang yang dia solat duhur kemudian akhirnya dia buang angin tatkala rakaat keempat, maka solatnya tidak tidak sah. Dia harus ulangi dari awal. Jangan dia wudhu kemudian melanjutkan rakaat keempat. Tidak. Ya, karena rakaat pertama sampai rakaat keempat itu ber, berkaitan. Wallahu alam bisawab ya. Wallahu alam yang lebih kuat ya. Yang jelas ini ada khilaf di antara para ulama. Akan tapi jika kita datang riak dalam hati kita ya. Kemudian kita sadar akan hal itu maka kita berusaha lawan. Kita berusaha lawan menghilangkan riak tersebut dan sikap perlawanan kita melawan riak ini juga bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani fillah azani Allah yakum berbeda dengan amalan yang terpisah-pisah. Seperti sodakoh ya. Orang sodakoh misalnya Dia bersodakoh tiga kali Atau dalam satu waktu dia bersodakoh tiga kali Sodakoh pertama misalnya satu juta dia ikhlas Kemudian pada datang sodakoh yang kedua Dia bersedekah seratus juta ternyata dia ria Karena ada banyak orang melihat dia Ya ada misalnya apa namanya orang-orang Pembesar-pembesar yang melihat dia Ada petinggi-petinggi negara yang melihat dia Akhirnya dia ria maka yang 10 juta pertama atau 1 juta pertama diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang 100 juta kedua tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya karena yang 1 juta tidak ada kaitannya dengan yang 100 100 juta karena ini dua ibadah yang terpisah-pisah bukan merupakan satu kesatuan sebagaimana ibadah salat yang berkaitan antara dari takbiratul ihram sampai salam. Ini ya ikhwan yang berkaitan dengan masalah riya. Para ulama khilaf tentang ria. Apakah ria ini seorang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Apakah dosa ria ini termasuk dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Karena kita tahu bahwasanya syirik merupakan dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, Inna Allaha la yaghfiru ayyushraka wa yaghfiru ma duna dzalika Ya. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa kesyirikan dan Allah mengampuni dosa-dosa selain kesyirikan. Para ulama khilaf tentang ayat ini, apakah ayat ini mencakup juga syirik kecil? Seperti ria, bahwasanya jika seorang meninggal dalam keadaan ria, kemudian dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosanya tersebut, apakah dosanya diampuni oleh Allah oleh Allah atau tidak? Maka khilaf di antara para ulama. Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud dengan syirik yang tidak dimaafkan adalah syirik besar. Dan sebagian ulama mengatakan syirik yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala bersifat umum, mencakup syirik besar maupun syirik syirik kecil. Karena dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih." Ayyushraka bihi di sini ada takwil masdar yang jika ditakwilkan isyrakan bihi ya di situ ada nakirah memberikan faedah keumuman yang artinya mencakup syirik besar dan syirik kecil. Sehingga sebagian ulama mengatakan syirik kecil pun tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, maksudnya bagaimana syirik kecil tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Maksudnya kalau dia riak dia kekal dalam neraka jahanam, bukan begitu maksudnya. Kita tahu dosa ada dosa syirik dan selain syirik. Misalnya seorang berzina, seorang merampok, seorang membunuh, ya. Kemudian dia meninggal dalam keadaan belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana nasib dia? Allah mengatakan wa yaghfiru Maduna dzalika lima yasha dan Allah mengampuni dosa-dosa selain kesyirikan bagi yang Allah kehendaki. Dosa-dosa seperti ini yang selain syirik, membunuh, merampok, misalnya berzina, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala maafkan sebagian orang meskipun dia meninggal dalam keadaan tidak bertobat. Dan bisa jadi Allah Subhanahu wa taala tidak maafkan karena Allah mengatakan lima yasha. Allah maafkan bagi yang Allah kehendaki. Dan disebutkan bahwasanya pasti ada orang yang dimaafkan. Karena banyak dalil menunjukkan ada sebagian orang yang melakukan kemaksiatan-kemaksiatan kemudian di akhirat dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama kemaksiatan tersebut bukan syirik dan kekufuran. Dan sebagian orang pasti diazab karena banyak dalil menunjukkan bahwasanya ahli tauhid pun diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perintah Allah akhriju minan nari man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal iman. Keluarkanlah dari neraka jahanam orang-orang yang masih dalam keimanannya ada keimanan yang sangat sedikit sebesar biji sawi. Ya. Menunjukkan bahwasanya ada ahli tauhid yang pasti diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kemaksiatan-kemaksiatan selain kesyirikan tahta masyiatillah di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya. Bagaimana dengan syirik kecil? Ulama yang berpendapat bahwasanya syirik kecil tidak dimaafkan, bukan maksudnya pelaku syirik kecil tersebut akan kekal dalam neraka jahanam, bukan. Maksudnya tidak dimaafkan dan akan diletakkan dalam timbangan keburukan untuk dibandingkan dengan timbangan apa? Kebaikan. Ini tidak bisa dimaafkan meskipun kecil tidak bisa dimaafkan. Maksudnya demikian kalau yang mengatakan tidak dimaafkan. Akan tapi Allah alam bisawab yang lebih kuat adalah bahwasanya yang dimaksud dengan dosa syirik yang tidak dimaafkan adalah dosa syirik besar. Adapun dosa syirik kecil itu termasuk dari kemaksiatan-kemaksiatan yang di luar syirik besar. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, tatkala berfirman dengan orang-orang kafir, ya, khitabnya berkaitan dengan kesyirikan besar yang mereka sedang lakukan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannah wa ma'wahu nar wa ma min ansar." Sungguhnya barang siapa yang berbuat kesyirikan, maka Allah akan haramkan surga baginya. Yang dimaksud syirik sini adalah syirik syirik besar. Ikhwani Kita masuk pada pembahasan berikutnya yaitu mengenai seorang yang beramal soleh dengan mengharapkan dunia. Ini juga di antara perkara-perkara yang mengurangi keikhlasan. Seorang yang beramal soleh karena mengharapkan dunia. Sebelumnya saya ingatkan bahwasanya ada pemahaman yang tersebar di masyarakat yang ma'ruf yang dinisbahkan kepada Rabi'ah al-Adawiyah dan juga didukung oleh Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin ya. Di mana Rabi'ah al-Adawiyah menyatakan ya bahwasanya saya tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena mengharapkan surga dan saya tidak mau meninggalkan kemaksiatan karena takut dari neraka. Karena ini adalah ibadahnya apa? Keajir su seperti uh, apa namanya pekerja yang buruk ya. Saya ini bukan pekerja, tapi saya berharap apa? Kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Al Imam Al Ghazali tatkala mengomentari perkataan dia mengatakan, dia tambah lagi, dia mengatakan bahwasanya seorang yang beribadah karena mengharapkan surga dan karena takut dari neraka jahanam maka dia al balah dia itu seperti orang bodoh, seperti orang orang bodoh. Ini pernyataan yang tidak benar ya. Karena ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum ya. Eh, syariat turun diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia yang Allah ciptakan makhluk manusia tersebut. Yang makhluk manusia tersebut secara tabiat ya suka dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat mentarghib ya memotivasi ya, memberi iming-iming kepada manusia dengan kenikmatan-kenikmatan surga. Dan ini banyak dalam Al-Quran. Bahkan kita tahu Al-Hafidh al Munziri membuat kitab judulnya At-Targhib wa Tarhib. Yang isinya adalah motivasi untuk berapa? Beramal soleh dengan iming-iming ganjaran dunia. Di antaranya ganjaran akhirat maupun ganjaran dunia. Pahala surga maupun pahala dunia. Ya. Ini jelas dalam buku Targhib wa Tarhib terlalu banyak hadis-hadis yang menjelaskan akan hal itu. Baik untuk mengiming-iming manusia dengan pahala di surga atau untuk menakut-nakuti manusia yang melakukan kemaksiatan dengan ancaman di neraka. Dan demikianlah para nabi tatkala mereka berdakwah, mereka pun demikian. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri di antara doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kemudian juga Nabi Ibrahim alaihissalam di antara doanya waj'alni min warasati jannatin na'im. Ya Allah jadikan aku termasuk pewaris surga. Oleh karena tatkala seorang sahabat ya mendengar doa Nabi Shallallahu alaihi wasallam kemudian dia tidak bisa berdoa sebagaimana doa Nabi Shallallahu alaihi wasallam karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam minta surga. Demikian juga Muaz bin Jabal tatkala berdoa minta surga, maka dia mengatakan inilah uhsinu dan danataka wala dan danata Muaz. Ya Rasulullah saya minta kepada Allah surga. Saya tidak bisa berdoa sebagaimana doamu dan doanya Muaz. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, haulahanu dandin. Doa kita juga mirip-mirip dengan doamu. Sama-sama minta apa? Sur, surga dan sama-sama minta dijauhkan dari neraka jahanam. Ya, dan, dan banyak sekali doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW agar kita minta surga. Allahumma inna as'aluka jannah wa ma ilaiha min qawlin au amal wa a'udzu bika minan nar wa ma ilaiha, min qawlin au amal. Aku minta kepada Engkau ya Allah surga dan juga aku minta agar aku bisa mengamalkan amalan-amalan yang bisa mendekatkan aku kepada surgamu dan bisa menjauhkan aku dari neraka jahanam. Oleh karenanya eh, pendapat yang seperti ini adalah pendapat yang yang keliru yang memberi eh, suatu yang merupakan kemustahilan. Seorang dipaksa untuk tidak boleh suka dengan apa? Dengan surga. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengiming-iming surga dalam Al-Qur'an. Seakan-akan Allah mengiming-imingkan kesesatan. Ya, gimana Allah Fakulustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilus samaa'a 'alaikum midrara beristighfarlah kalian. Semuanya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan niscaya Allah akan menurunkan hujan dari langit. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin dan Allah akan memberikan kalian anak-anak dan harta. Ini iming-iming bagi siapa yang beristighfar, ini ganjaran di dunia. Jangankan ganjaran di akhirat, ganjaran di dunia pun disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi. Ini perkara dunia. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib dan Allah akan berikan uh, rizki yang yang datang dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Kemudian kita mengatakan tidak boleh kita mengharap apa? Mengharap dunia, uh, mengharap uh, surga. Ini kekeliruan. Mereka sendiri sekarang yang sebagian orang tersebar, tingkatan mereka tidak seperti Robi al-Adawiyah. Hanya omong kosong saja. Mengatakan kita tidak ingin surga. Ya. Kita tidak takut dengan neraka. Ini bohong. Sementara dunia saja mereka kejar setengah mampus. Mau cari apalagi surga, mau dapat ganjaran yang luar biasa, belum bidadarinya. Gimana kemudian mereka mengatakan saya tidak ingin bidadari, saya tidak ingin kenikmatan surga? Ini adalah omong kosong yang mereka hanyalah sok ikhlas, ya padahal mereka sendiri tidak tidak ikhlas. Kemudian ikhwani fillah Allah wa Di antara kenikmatan surga adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hal ini diminta oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. As'alu as'alu as'alu ladzatan nadhara ila wajhikal karim. Aku minta kelezatan memandang wajah engkau yang mulia wahai Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara doa yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya di kenikmatan surga banyak. Di antaranya yang berkaitan dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu melihat kelezatan tatkala melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara perkara-perkara yang ditakutkan dalam neraka jahanam adalah siksaan Api neraka yang sangat panas. Dan di antara hukuman bagi orang-orang yang masuk dalam neraka jahanam yaitu Ar-Rabbihim yauma idzil mahjubun. Mereka dihalangi untuk melihat Allah Subhanahu wa taala pada di neraka jahanam. Dan ini merupakan ketersiksaan sendiri tatkala mereka tidak bisa melihat Rob Rob mereka Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena saya ingatkan bahwasanya pendapat yang tersebar di sebagian masyarakat setiap tatkala kita beribadah harus ikhlas, tidak boleh mengharap surga dan tidak boleh takut kepada neraka ini adalah pendapat yang yang batil bahkan pendapat orang yang tidak berakal karena Allah memuji orang-orang yang berakal yang berpemahaman demikian kata Allah Subhanahu wa taala inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladziina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka fakhina ada benar. Ini orang yang ulil albab, yang punya otak, setelah melihat bagaimana keagungan alam semesta, mereka mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, Rabb kami, Engkau tidak menciptakan ini sia-sia. Fakina ada ada benar. Jauhkanlah kami dari api neraka. Kemudian mereka pun minta surga dalam doa yang dalam ayat tersebut. Eh, oleh, oleh karenanya orang yang berakal yaitu orang yang eh, di diantaranya meminta janji Allah Subhanahu Wa Taala dan meminta agar Allah menjauhkan dia dari neraka jahanam. Orang yang sok tidak mau mengharapkan surga dan tidak takut dengan api neraka hanyalah orang yang tidak yang tidak berakal. Ikhwani fillah Zani Allah iyyakum. Sekarang bagaimana dengan seorang yang beramal soleh kemudian ternyata selain dia berharapkan mengharapkan pahala surga, dia juga mengharapkan ganjaran dunia. Dia juga mengharapkan ganjaran dunia. Di sini ada perbedaan pendapat di, di antara para ulama. Ada sebagian ulama mengatakan barang siapa yang tatkala beramal soleh ternyata masih mengharapkan bukan bukan pahala akhirat ya kita bicara tentang amalan soleh dengan amalan dengan apa ganjaran dunia ganjaran dunia kalau seorang beramal soleh ikhlas mengharapkan ganjaran akhirat itu tidak jadi masalah jadi masalah tentang seorang yang beramal soleh kemudian selain dia mengharapkan pahala akhirat dia juga mengharapkan apa pahala pahala dunia. Tetapi pahala dunia yang dimaksud bukanlah ria, bukan mengharap pujian manusia, bukan mengharapkan disanjung. Contohnya apa? Seorang muazin, kemudian dia ke masjid ingin mengumandangkan azan. Dia ingin mengharapkan pahala dari dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi di samping itu dia juga mengharapkan dikasih gaji oleh apa? Oleh pihak DKM Dari pihak pengurus masjid. Ini bagaimana hukumnya? Sebagian ulama menyatakan bahwasanya hal ini tidak diperbolehkan ya dan akan menggugurkan pahala seseorang. Dia disamakan dengan ria. Sebagian ulama lagi menyatakan bahwasanya seperti Al-Ghazali menyatakan bahwasanya dilihat dari motivasi yang mendorong. Mana motivasinya? Lebih motivasi mencari pahala akhirat ataukah motivasinya lebih kuat mencari gaji dari pengurus masjid? Kalau motivasinya lebih kuat gaji, mendapatkan gaji dari masjid, maka dia tidak mendapatkan pahala sama sekali dan amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendapat yang ketiga mengatakan ini pendapat yang lebih kuat dan ini pendapat yang disampaikan oleh Al-Qarrafi dalam kitabnya Al-Furuq dan juga Al-Iz bin Abdissalam menyatakan bahwasanya selama keinginan untuk meraih dunia tersebut bukan ria maka dia tidak berdosa. Hanya saja semakin besar keinginan meraih pahala dunia akan semakin memperkurang pahala akhiratnya. Jadi tapi tidak sampai pada tahapan berdosa. Tidak sampai pada tahapan berdosa. Kenapa ikhwan? Karena banyak dalil menunjukkan bahwasanya terkadang seorang beribadah namun dia juga mengharapkan hasil dunia dan dia tidak berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang haji. Allah mengatakan tidak ada masalahnya jika kalian kemudian ingin berdagang tatkala hajian. Dan ini ijma dari para ulama, sepakatan para ulama, kalau seorang berhaji sambil dagang, maka hajinya sah. Hajinya sah dan dia dapat pahala, dapat apa? Dapat hasil dunia juga sambil berdagang. Oleh karenanya banyak kalau antum hajian antum lihat banyak sekali orang yang yang jualan ya. Ada yang jualan macam-macam ya dari datang dari Rusia bawa kemah Rusia, bawa pisau Rusia, bawa senter Rusia, ada yang jual dari Cina, macam-macam barang-barang Cina. Ini banyak ya yang kita lihat tatkala hajian dan ini diperbolehkan bahkan menurut ijma hal ini tidak jadi masalah dan hajinya sah. Kemudian dalam banyak hadis juga Rasulullah SAW menganjurkan perkara-perkara dunia dengan ibadah. Contohnya Rasulullah SAW mengatakan, Dawu mardakum bisadaqah. Ya, kata Rasulullah SAW, obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan apa? Dengan sodako. Ini kayak ada apa namanya? E, iming-iming, e, kalau ingin kamu sembuh, maka apa? Ber, bersodako. Dan hadis-hadis seperti ini banyak. Ya. Hadis-hadis seperti ini banyak. Contoh, ada motivasi secara umum seperti firman Allah tadi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan solusi dan Allah akan berikan dia rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Oleh karena seorang tatkala miskin, aduh saya kok miskin. Saya ingin kaya, kemudian dia sholat, rajin ibadah sambil berusaha, niatnya agar ekonominya naik, maka ini diperbolehkan. Bahkan dia menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, hal ini keinginan untuk meraih dunia tidak sama dengan tatkala seorang ingin riak karena pada ria adalah pengagungan terhadap manusia. Dan ini syirik kecil. Ini syirik kecil dan inilah yang meskipun hanya satu persen tercampur dalam niat kita, maka niat pahala kita tidak ada nilainya. Meskipun hanya 0,001 persen ada ria dalam niat kita, maka tidak diterima pahala kita. Karena Nabi SAW dalam hadis kusi, dalam hadis kusi menyatakan Allah berfirman, Ana agna syuraka ani Man amila amalan asyraka fihi ma'iyya ghairi taraktuhu wa syirkahu. Aku adalah zat yang paling tidak butuh dengan kesyirikan. Barang siapa yang melakukan kesyirikan, ya, dalam satu amalan maka aku akan tinggalkan dia dan kesyirikannya. Ya. Oleh karenanya Allah sangat tidak butuh dengan syarikat. Barang siapa yang tatkala beribadah ada niat satu persen saja ingin mengharapkan sanjungan manusia, maka ibadahnya tidak sama sekali sama sekali tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berbeda dengan mencari dunia. Dalam mencari dunia tidak ada pengagungan terhadap manusia dan itu bukan ria. Ini perkaranya hanya pada masalah mengurangi pahala, bukan membatalkan apa? Membatalkan pahala. Itu pun para ulama mentafsir memperinci. Kalau pada perkara-perkara dunia yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mengurangi pahala. Contohnya tadi, ya, ber, apa namanya? E, bersedekahlah supaya untuk menyembuhkan orang sakit di antara kalian. Barang siapa yang kemudian dia bersedekah dengan niat untuk apa? Menyembuhkan orang yang sakit, maka pahala sodakonya tidak berkurang sama sekali. Yang penting tatkala sodako, dia ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berbeda kalau dia sodako ria, ya ini sudah jelas, gugur. Tapi ini sodakonya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Namun ada dia menempelkan dalam niatnya ingin juga agar keluarganya sembuh dengan sodako tersebut. Ini sama sekali tidak mengurangi pahala sodakonya karena ini termasuk perkara yang dianjurkan dalam syariat. Di sana ada perkara-perkara yang tidak dianjurkan oleh para oleh syariat. Contohnya seperti gonima dalam peperangan. Rasulullah SAW tidak pernah mengatakan carilah gonima dengan berperang tidak. Tapi memang di antara faedah dari berperang memperoleh gonima. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan uh, uh, dalam satu hadis Rasulullah mengatakan bahwasanya tidak ada satu pasukan perang tak fi sabilillah wa asabu ghanimatan illa ta'ajjalu thulutsai ajrihim. Kata Nabi SAW, tidaklah ma min ghaziyatin taqsu fi sabilillah, tidak ada satu pasukan perang pun yang dia berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala fa asabu ghanimatan kemudian dia mendapatkan ghanimah illa ta'ajjalu thulutsai ajrihim, kecuali mereka mempersegerakan dua per pahalanya. Walam ya lahum illa thuluth dan tidak tersisa bagi mereka kecuali sepertiga. Ya. Fa yusibu syai'an falahum dan jika mereka kemudian tidak mendapatkan suatu dari gonimah ya maka bagi mereka pahala yang sempurna. Hadis ini menjelaskan bahwasanya seorang yang tatkala dia berjihad niatnya untuk mencari gonimah, niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, tapi di samping itu juga punya niat untuk mencari apa? Mencari gonimah. Maka orang ini ya dia mempersegerakan dua per pahalanya di dunia. Adapun di akhirat dia cuma mendapatkan berapa seper sepertiga. Demikian juga seorang ustadz misalnya. Tatkala dia ceramah, dia niatkan untuk mendapatkan apa? Amplop ya. Dan itu tujuannya. Maka akan mengurangi apa? pahalanya. Ini berbeda dengan seorang yang dia jihad semata-mata karena Allah. Tahu-tahu tatkala perang menang dikasih gonima. Maka ini dia dapat pahala sempurna plus dapat apa? Dapat uh, eh, gonima. Demikian juga seorang dai misalnya, dia niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Dikasih amplop nggak dikasih amplop bukan urusan dia, urusan Allah Subhanahu wa taala. Rezeki di tangan Allah. Tahu-tahu dikasih amplop. Maka dia mendapatkan double dapat pahala akhirat sempurna dan juga mendapatkan pahala pahala dunia. Jadi sangat penting dalam hal ini tatkala seorang perbaiki niatnya. Apa niat utamanya? Jika niat utamanya benar-benar akhirat, adapun belakangan dia pasrah, maka dia akan mendapatkan pahala secara sempurna baik di dunia maupun di akhirat. Akan tapi kalau niatnya ganda, Ya, dia berda berdakwah ingin cari ingin cari uh, amplop dan juga ingin dapat pahala maka mengurangi apa? Mengurangi pahalanya. Paham insyaallah? Allah. Sekarang saya tanya sama antum, bagaimana hukumnya seorang yang tatkala dia sholat kemudian dia memperpanjang rakaat pertama dia jadi imam dia memperpanjang rakaat pertama supaya orang-orang yang terlambat bisa mendapatkan rakaat pertama niatnya ganda atau tidak ini Ganda. Dia niatnya sholat karena Allah. Sekalian ingin apa? Ingin memperpanjang rakaat supaya orang-orang yang terlambat bisa mendapat rakaat pertama. Boleh atau tidak ini? Benar. Siapa yang fatwa? <laughs> ini diperbolehkan oleh Is bin Abdissalam. Dia mengatakan ini tidak apa-apa. Justru ini dapat pahala double. Ta'awun al birri wa taqwa. Membantu saudaranya. Atau dia pas ruku rakaat pertama dia perlama. Dia tahu ada orang ngos-ngosan lari dari jauh kemudian Allah Akbar dia ruku lama sampai masuk tis, tis, tis. Allah Akbar ah sudah berarti sudah baru dia sami Allah liman hamidah. Ini diperbolehkan tapi jangan terlalu lama ya. <laughs> jangan terlalu lama akhirnya yang lain gelisah. Ya. Tapi kalau sekali-sekali saja kemudian sedekat-dekat ya kata Ali bin Abdul Salam hal ini merupakan perkara yang uh, disunahkan. Kayaknya uh, waktunya sudah habis dan pembahasannya masih tinggal sedikit. Uh, kalau ada yang bertanya saya persilahkan ya. Ini sebagian mungkin perkara yang berkaitan dengan masalah niat. Ya saya katakan masalah niat perkara yang sangat panjang akan tapi butuh waktu yang panjang untuk membahasnya seperti masalah merubah niat, tadakul niat. Ini perkara-perkara yang perlu pembahasan khusus akan tapi e, waktunya tidak pas dan saya juga perlu persiapan lebih banyak untuk menyampaikan permasalahan ini. Kita cukupkan sampai di sini kalau ada yang bertanya e, saya persilahkan. Wallahualam alam bisawab. Ustadz mohon nasihat bagaimana caranya kita beramal soleh dengan mengharapkan ridha Allah tetapi kita berharap dimudahkan segala urusan kita. Apakah ini termasuk tidak ikhlas? Contohnya juga bagaimana hukumnya seorang yang besok mau ujian akhirnya dia sholat malam malam ini. Sebelumnya tidak sholat malam. Atau dia mau apa namanya? Mau nikah lagi akhirnya dia sholat malam malam ini. Ini sebelumnya tidak sholat malam. Bagaimana hukumnya? Ya ikhwan, ini inilah yang disebut dengan tauhid. Seorang tatkala butuh, ya, merasa terdesak dia minta kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wa may yattaqillaha ja'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah berikan solusi bagi dia. Dan Allah memberi rezeki dari kepada dia di arah yang tidak dia sangka-sangka. Oleh karena Syekh Utsaimin mengatakan, jika seorang kemudian dapat rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka, mudah-mudahan itu pertanda baik bahwa dia termasuk di orang yang yang bertakwa. Tiba-tiba dia beribadah, dia berusaha, bukan orang yang duduk di masjid saja, tidak. Dia berusaha, dia berdoa, dia sholat malam, tiba-tiba Masya Allah rezeki dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Mudah-mudahan saya termasuk orang yang yang bertakwa. Tentunya dapat rezeki, kemudian dia eh, salurkan sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga Nabi SAW disebutkan dalam hadis, Iza hazabahul amr fasya ila salat." Nabi SAW kalau menghadapkan suatu berhadapan dengan suatu yang membuat gelisah hatinya, beliau langsung apa? Salat. Fazia segera, segera salat. Ya ini demikian juga seorang mungkin rasa takut, rasa khawatir, dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak yakin dengan sebab materi du eh, materi dunia. Dia yakin bahwasanya segala akibat yang memutuskan adalah Allah Subhanahu wa taala, dia hanya menempuh sebab oleh karenanya dia salat malam tatkala malam itu, kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah kalau memang wanita ini baik bagiku ya Allah, maka mudahkanlah aku menikahinya dan kalau dia buruk bagi kau ya jauhkanlah dia dariku sejauh-jauhnya. Dia berdoa tatkala malam itu dengan ikhlas, dengan menangis. Ini tidak jadi masalah. Justru ini adalah bentuk bertauhid kepada Allah dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentunya yang terbaik adalah setelah dia mendapatkan hajatnya, dia bersyukur kepada Allah dengan melanjutkan salat salat malamnya. <laughs> Bukan setelah itu lupa kepada Allah Subhanahu wa taala kalau mau kawin lagi baru salat malam lagi. Ini <laughs> ini tidak benar. Afwan, Ana mau bertanya, apakah jarak yang kita tempuh antar wilayah Jakarta termasuk safar? Mohon dijelaskan ketentuan-ketentuan safar bagi seorang akhwat. Bagaimana jika seorang akhwat tersebut bersafar tanpa muhrim tapi berjamaah? Uh, masalah safar ya, seorang wanita tidak boleh keluar safar kecuali dengan mahramnya. Wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhirat tidak akan bersafar tanpa uh, muhrim. Kecuali memang dalam keadaan darurat, ini lain ceritanya. Sebagaimana, sebagaimana sebagian sahabiat mereka berhijrah dari Mekah menuju Madinah, sebagian mereka tanpa ditemani oleh apa? mahram. Tapi ini perkara-perkara yang darurat ya, yang sangat mendesak dan kita tidak boleh bertasahul memudah-mudahkan dalam dalam hal ini. Kalau perkaranya masih bisa ditempuh dengan mahram dan bukan darurat maka hendaknya kita berusaha mencari mahram bagaimanapun caranya. Ada pun Adapun yang berkaitan dengan safar, maka telah terjadi khilaf di antara para ulama mana jarak minimal untuk safar. Jumhur ulama menyatakan bahwasanya jarak safar ya sekitar 80 km sekian, 80 80 kilo sekian kilometer. Ini jumhur ulama empat mazhab. Dan sebagian ulama seperti mazhab Zahiriyah dan ini dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Syekh Utsaimin dan Nasir As-Sa'di rahimahumullah, mereka menyatakan bahwasanya tidak ada dalil pembatasan dari Al-Quran maupun Sunnah tentang jarak safar. Karena tidak ada dalil, maka kita kembali kepada urf, kepada adat tentang jarak safar tersebut. Kalau masyarakat ya menyatakan itu merupakan safar, maka itu dianggap safar meskipun jaraknya kurang dari 80 km. Kalau masyarakat menganggap itu bukan safar, meskipun jaraknya lebih dari 80 km, maka itu bukan bukan safar. Ini pendapat Zahiriyah dan kalau kita lihat secara dalil, maka ini lebih kuat. Ini secara dalil, ini lebih kuat. Masalah safar atau tidak safar kembali kepada urf masyarakat. Tapi antum jangan tanya kepada orang yang tidak ngerti urf. Ada sebagian orang, ini kejadiannya, di Sorong, ya. Jadi mereka bersafar jauh menuju sebuah pulau. Situ pulau orang, orang kampung tidak kenal sunnah, tidak sholat mungkin. Sampai di sana dia tanya, sama penduduk kampung, kita ini sedang safar atau tidak menurut kamu? <laughs> ya, dia bingung juga orangnya, safar itu apa? <laughs> Tanya orang kampung yang mungkin tidak sholat, tidak kenal agama, ya, bingung juga safar itu apa, bukan safar itu apa, ini tidak seperti sepertinya kita. Jadi kita harus mengerti urf apa namanya yang, ya, yang benar yang kita kira-kirakan ya secara secara masyarakat umum bagaimana pendapat mereka. Saya tanya sama antum. Kalau antum berjalan dari Bogor menuju dari dari Cilengsi menuju sini, Selipi sini. Ini menurut masyarakat Jakarta safar atau bukan? Safar atau bukan? Eh bukan, kalau bukan ya bu, jangan nekat tentu. Kalau bukan jangan safar, berarti bukan safar meskipun jaraknya entah berapa kilo. Ya. Jangan dibilang yang penting sudah pindah dari satu kota ke kota yang lainnya. Ya Allah terkadang jarak Selamat datang di kota baru cuma datang satu meter. Antum pindah satu meter berikutnya kemudian sudah masuk kota yang lainnya. Ya enggak. Kembali kepada urf masyarakat kira-kira ini safar atau atau bukan. Ya. Meskipun ya saya katakan yang lebih hati-hati adalah mengambil pendapat jumhur ya. Secara dalil memang lebih kuat pendapat apa? Zahiriyah karena memang tidak ada dalil yang batasi. Rasulullah SAW pernah bersafar 80 km. Ini kebetulan ke, kebetulan jarak segitu yang beliau beliau tempuh. Tidak bukan ber, bukan berarti merupakan jarak minimal. Baru dikatakan apa? Safar. Kebetulan pernah menempuh jarak sekian. Akan tapi kalau jaraknya sudah lebih dari 80-90 km, insya Allah itu apa? Safar menurut jumhur ulama dan itu lebih hati. Tapi kalau jaraknya baru 50 km, aduh, 50 km. Tanya masyarakat ini safar atau bukan? Kamu safar kemana? Kamu masih di Jakarta? Ya. Eh, eh, jangan jangan jangan kosor kalau begitu. Ya. Jangan kasar kalau begitu. Kalau masyarakat menganggap itu bukan safar, maka seorang akhwat boleh keluar. Jika itu bukan safar dan kita dapati sebagian sahabat sampai berjalan jauh karena ada hajah yang ingin dia laksanakan ya. Jadi tentunya akan tapi dia tetap harus menjaga diri ya. Lebih baik kalau ada yang menemani tapi kalau tidak ada pun selama dia bisa menjaga diri maka tidak mengapa. Akan tapi bukan maksud saya untuk menganjurkan para wanita untuk sering keluar rumah. Enggak. Karena sifat dasar wanita, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qurna fi buyutikunna." Tetaplah kalian wahai para wanita di rumah-rumah kalian. Wanita yang senang dengan rumahnya tidak sering keluar kecuali ada kebutuhan, maka itu wanita yang baik, bukan wanita yang gatal, sering mana? Sering ke mall. Kok garu harus di mall? Kalau menggaru di rumah juga bisa, tidak mesti ke ke mall ya. Sebagian gatal pingin ke mall, kalau nggak ke mall gelisah dia. Ini banyak wanita seperti ini. Laki-laki juga banyak. <laughs> Namun sikap wanita adalah paling utama adalah di di rumah kata Allah Subhanahu wa qarna fi buyutikunna. Hendaknya kalian menetap ya koror menetap di rumah-rumah kalian. Jadi pertanyaannya kalau memang wanita boleh dia keluar kalau di luar dari jarak safar tanpa mahram akan tapi tetap menjaga dirinya dan kalau bisa ditemani ya apalagi dalam keadaan jamaah rame-rame insya Allah lebih lebih aman tetapi bukan maksud saya menganjurkan mereka untuk sering keluar rumah Ustaz saya sangat sulit untuk menghafal dan memperdalam ilmu agama baik Al-Quran maupun hadis-hadis masih bodoh bahagia bahagia bagi orang diberi kecerdasan otak sehingga mudah mencerna dan menghafal untuk mendalami ilmu. Ini laporan bukan pertanyaan. <laughs> ya namanya menghafal itu perlu latihan. Terkadang orang saya nggak bisa hafal, bukan nggak bisa malas. Kalau dia latih otak itu perlu dilatih ya. Otak itu perlu dilatih. Kalau dilatih untuk menghafal lama-lama terbiasa akan mudah dia meng menghafal. Tapi kalau tidak pernah dilatih, tidak pernah diasah, bagaimana bisa bisa tajam dan bisa untuk mudah meng menghafal. Oleh karena saya katakan, jangan malas untuk belajar menghafal. Antum menghafal 10 kali diulang, 20 kali diulang. Selama antum mengulang dapat pahala. Ya. Selama antum mengulang-ulang hadasan atau uh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gini-gini diulang-ulang atau Al-Quran Al-Quran kita hafal sudah kita ulang 20 kali dapat pahala selama itu. Ya. Dan lama-lama kalau sudah terbiasa akan dimudahkan untuk apa? untuk e, menghafal. Misalnya para orang-orang yang sering berjalan jauh, ya berusaha menghafal di rumah. Misalnya dia menghafal surat An-Naba, amma yatasaalun. Dia hafal itu dalam seminggu dia hafal. Satu hari misalnya dua ayat. Mungkin pekerja sibuk, ya banyak urusan dunia, dia hafal dua ayat, dua ayat. Yang mungkin dalam waktu dua minggu baru hafal satu surat. Kalau sudah hafal satu surat, dia putar itu surat di kaset di mobilnya selama dia berjalan, dia dengar terus, diulang-ulang. Itu diantara usaha untuk apa? untuk menghafal dan itu bisa dilakukan ya. Pertanyaan Assalamualaikum, apa hukumnya jika ada saudara kandung memutuskan silaturahmi dan katanya mengiyakan mengiyakan memutuskan silaturahmi maksudnya mungkin dan sudah berjalan bertahun-tahun dan satu lagi apa hukumnya jika kitanya sudah minta maaf tapi dianya tidak mau syukran syukran assalamualaikum waalaikumsalam uh, kita tidak boleh memutuskan silaturahmi tetap kita kunjungi keluarga kita saudara kandung kita apalagi Tetap kita telepon dia meskipun dia tidak membalas telepon kita. Tetap kita SMS dia meskipun dia akan mendilat SMS kita. Paling tidak dia baca dulu baru kemudian dia mendilat ya. Kalau antum hanya bersilaturahmi kepada orang yang baik sama antum itu semua orang bisa. Justru pahalanya besar tatkala antum bersilaturahmi kepada orang yang memutuskan silaturahmi itulah yang pahalanya besar seperti itu. Harus bersabar dalam eh, menjalin hubungan dengan eh, keluarga terutama saudara kandung. Ustadz bagaimana hukumnya orang yang berjualan di kajian? berkaitan dengan niat. Banyak ada jualan es, ada jualan buku, ada jualan apa tadi saya lihat, saya lihat banyak. Sebentar saya lihat lagi, ntar lagi. Apa saya jual? Apa saya jualan? Saya akan cek satu-satu. Gimana niatmu? ya niatnya tadi seperti yang kita katakan, ini boleh, ya. boleh ya, ya boleh. Ya. Alhamdulillah ya. Dia ikut pengajian sekalian apa? Jualan ya. Ya jadi masalah ya. ya. ya. Insya Allah diberi pahala pahala ibadah dan juga pahala uh, jualan ya. Saya tahu mereka sebelum selesai kajian sudah pada keluar ya. Karena persiapan itu wajar nggak jadi masalahnya. Jangan baru mulai start kajian sudah keluar. Ini namanya tidak mengaji, namanya jualan doang ya. ya mungkin pasanya jawab gini silakan, silakan yang mau keluar silakan. Saya persilakan. <laughs> Ustadz, berapa hari kita boleh mengkasar sholat pada saat safar? Dan apakah hukum mengkasar salat pada saat safar? Apakah wajib? Ini juga khilaf yang panjang di antara para ulama. Saya tidak ingin bahas pada kesempatan kali ini karena waktunya yang mendesak. Akan tetapi saya katakan bahwasanya pendapat yang rajih mengkasar salat hukumnya sunnah, tidak tidak wajib. Karena sebagian sahabat riwayatkan mereka mengitmam menyempurnakan salat seperti Aisyah radhiyallahu taala anha, kemudian Utsman bin Affan dan mereka tentunya tidak melakukan sesuatu yang haram yang menunjukkan bahwasanya mengkasar salat bagi orang yang safar hukumnya sunnah sunnah ya sangat ditekankan tapi tidak sampai pada derajat wajib. Apakah benar apabila doa kita sangat sering diijabah oleh Allah maka ada kemungkinan kalau di akhirat akan lebih sulit ini tidak benar. Jadi antara mujabud doa saat bin Abi Waqqas ya. Apakah kemudian orang dikabulkan doanya kemudian apa? Nah, Rasulullah SAW paling sering dikabulkan apa? Doanya. Nah, gimana ini? Ya enggak lah. Ya. Kita uh, uh, apa namanya? Uh, tapi di, yang diinginkan kalau berdoa sering lebih lebih banyak meminta ganjaran apa akhirat daripada ganjaran dunia. Bagaimana hukum bila kita niat sholat wisuna kemudian di tengah sholat merubah menjadi sholat subuh ini? Masalah masalah niat ini butuh penjelasan sendiri ya. Insya Allah ada kesempatan lain kita akan bahas masalah niat yang berkaitan dengan fikih, yang berkaitan dengan fikih misalnya sholat antara uh, mutanafil di uh, muftarid antara yang jadi imam misalnya yang lagi wajib atau sebalik yang jadi makmum salat wajib atau lagi salat kemudian dikorek sini minta jadi apa? Menjadi apa? <laughs> yang jadi makmum. Jadi padahal dia sendiri tadi ngorek orang dia juga dikorek orang lain. Ini bagaimana hukumnya? Ini butuh pembahasan uh, tersendiri. Bagaimana caranya menasehati anak yang sudah ketagihan mendengar musik? Kalau dinasehati marah dan cemberut. Ya memang agak berat dan perlu kesabaran ya seorang ibu untuk atau seorang ayah menasihati sang anak ya. ya namanya anak-anak seperti itu harus diberi sabar dan harus uh, berusaha menghilangkan hal-hal yang ada di rumah yang berkaitan dengan musik ya. Kalau perlu dia disibukkan dengan perkara lain yang yang boleh ya daripada apa? Musik misalnya disibukkan disibukkan dengan mainan sementara agar dia sibuk dengan mainan tidak dengar apa? Tidak dengar musik. Kaset-kasetnya kita ambil, jangan kita biarkan saja kita nasihat tapi kasetnya kita taruh di kamarnya, kita sediakan tape, ya ini sama saja. Tapi kita berusaha menghilangkan sebab-sebab tersebut dengan cara yang lembut dan kalau bisa kita palihkan, alihkan kepada perkara yang lain yang yang mungkin e, lebih aman ya. Jika kita tidak melakukan perbuatan yang diharamkan, dilarang oleh Allah, apakah kita mendapatkan pahala? Para Allah menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan meninggalkan kemaksiatan yaitu yang sudah pada tingkatan azam. Ya. Kemudian dia pun meninggalkannya karena karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan tatkala terbentik dalam hati kita ingin maksiat kita tinggalkan dapat pahala, bukan. Tetapi tatkala sudah ada ham, ada keinginan untuk bermaksiat, kemudian kita ingat Allah Subhanahu wa taala, kita tinggalkan. Inilah yang dapat apa? Dapat pahala. Ya. Inilah yang dapat pahala. Apalagi yang tidak terlintas sama sekali, ya. Saya tidak terlintas untuk bermaksiat dapat pahala enggak. Bukan ini yang maksud maksudnya yang tatkala terlintas itu ujian dari Allah. Kemudian ada niat untuk melakukan kemudian kita tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala maka itu akan mendapatkan pahala. Waliman khawfa maqami rabbih waliman khawfa maqama rabbih jannatan. Bagi orang yang takut dengan Allah Subhanahu wa taala mendapatkan dua surga. Disebut di antara oleh ahli tafsir yaitu seorang tatkala timbul keinginan untuk bermaksiat, kemudian dia ingat Allah Subhanahu wa taala dia tinggalkan. Maka Allah janjikan bagi dia surga di akhirat kelak. Bagaimana dengan perlombaan yang di dalamnya terdapat keinginan untuk menjadi nomor satu atau yang terbaik di antara kompetitor lainnya? Dengan secara otomatis kita merasa bangga ya. Kalau masalah dunia ini bukan masalah ria. Jadi seorang misalnya, Ustaz saya bekerja, kemudian saya tunjukkan kepada bos saya inilah hasil karya saya. Boleh nggak? Ini ria nggak? Ini bukan ria. Nah, jadi masalah ini perkara dunia. Antum ingin naik pangkat, antum menunjukkan ini karya saya bos. Ya. Saya pandai dalam ini, nggak jadi masalah. Yang perlu kita lawan bahwasanya tidak boleh ujub. Ya, kita semata-mata yakin bahwasanya kelebihan tersebut dari apa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Ini Kalau yang masalah ria adalah amalan soleh yang kita ingin pamer pamerkan. Adapun masalah dunia nggak jadi masalahnya. Nanti bos kita curiga, kita nggak kerja, kita lihat kan kita lagi kerja. Nggak jadi masalah. Ini perkara dunia bukan perkara akhirat. Bagaimana menurut Islam tentang orang yang melakukan riak terus-menerus seperti orang yang bersedekah karena riak dan dia tidak bersedekah kecuali karena ingin dipuji orang. Ini ini disebut sebagai orang munafik kalau seluruh amalannya karena riak, ini bukan orang Islam. Orang Islam pasti riak dan kadang ikhlas, kadang riak, kadang ikhlas. Tapi kalau seluruhnya ria ini bukan orang Islam. Ini apa orang? Orang munafik. Demikian saja apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ada beberapa pertanyaan yang bagus-bagus akan tapi saya tidak jawabannya saya tidak siap bisa ditanyakan kepada ustaz-ustaz yang lain. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari pribadi saya dari syaitan dan kesilapan lisan saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua dan semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surganya wabillahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh